يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم والصلاة والسلام على محمد القائل النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pada kahasanipun para sesepuh ini sepuh haji sepuh. Pada kahasanipun among dia pengantin hingga insyaallah wonten ing kalau pun para lenggah Wabil khusus sahibul hajah Panjenenganipun Bapak Tan Sukirman Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah Wonten ing dalu menika kita nyekseni sarangan wonten nipun busana enggal wontenipun pakaian enggal busono utawi pakaian punapa ingkang kula maksud kados dawuhipun Allah hubungan suami istri punika dipun gambarake kados dene busana Hunna libasul lakum wa antum libasul Wong wedok dados pakaiane wong lanang. yang lanang status pakaian itu ingkang stri. Nah, dalam kita nyakseni, iki ono alias temanten anyar. Ini setelah dan jauh ikut kanjeng Nabi Berikut An-nikahu sunnati Faman robiba an sunnati Falaysa minni Nikah itu Termasuk sebagian Songkok sunnahku Songkok wongi Sing ora seneng Marang sunnahku Marang nikah Falaysa minni pokok ora termasuk saking umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari punika sampun kita bersama sesarengan pilih Mas Dwi lan Mbak Dwi. Dinten Sabtu kalau ini sampun tidak sah. Sampun resmi dan suami istri derean dan pun kanjeng nabi niat sekarangan badui lan masjid aku melu sunai kanjeng nabi jauh, dawuh wonten dawuhipun Allah wa akhirul ayama minkum wa sholihina min ibadikum wa imanikum jauh niku wonten ing surat an ayat 13 kali. Kembali pun ayat favorit kula. Ini mengapa dados ayat paling favorit. Ngantos kula eling sak eling-elingi. Boten malam boten bakal ilang bablas. Mergo napa? Mergo ayat kalau ingkang dipun dawuhaken guru kula dhateng kula. Wekdal kula Aisyah lontang lantung alor itu dikira iki kan bakal duwe bojo terus lho duwe mesake iki kan digolek lajeng kula dipun SMS SMS eh, SMS itu namun tulisan wa ankihul ayama minkum al ayah kula yang mesti iki ayat وأنجبوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأموالكم وأنواع وأقسم بالسلطان Tanggung ini tak Sompok budak-budak siro Lana uko budak-budak siro itu Wong lana, wong wadon Pokoknya sopo wae sini sih Tujuh puluh tujuh dan dengan Kok wis patut wae ini tak Niku Iku dari Allah. Eh dipikir, eh digulai. Nah orang iso boleh, dewi. Kami sama saat ini kalau kita pinter, pinter boleh dewi. Masih di gulai pinter lebih masih. Gue gulai dewi. Pinter apa? Udah kasus yang dulu zaman rumiyin. Pak Kulon nikah oleh Ibu Kulon itu namun rekam tembok. Mergora wong wedok liya ketemu suwi terus berumur mati. Ana wedok dulu dhewe iki tipe. Akhirnya di di kantor kakak tengko. Semangat rupi. Beli pulau. Dan boleh alam itu. Kakak bareng menonton. Ya kakak tengko mereka. Bapak pulau, beli pulau. Beli pulau. Tikro ini kakak oleh kakak tengko. Kalau nanti ada timur itu pondok. Jadi ini untuk itu tak pondok. Orang pentingnya baru ini. Soalnya ayama minkum wa solihina ibadikum wa imaikum. Nah, berikut lama kanjeng dibun nikah di eh, niki oleh penggawean sing mapan kerjane nggih durung mapan nih nggih durung nyukupi Wong kanthi mangan awake dhewe niku sik repot kok arep mati anane wong liya. Ojo sik biasane ngoten. Gila dong nggih. Nah, dewi pun Allah kekhawatiran mereka kados mekaten. Nek dituruti, dulu di akhir zaman, boten bakal rampung. Mergo nopo? Mergo sipate menungso itu boten mungkin oleh jadi sebulan setengah itu juga oleh diri adikku ini kan apa sunnah itu sakit itu jadi ini muda sakit itu wah bosan lagi di motor jadi ini bukan orang yang bosan dari masih bukan pas kemudian akhir zaman orang tak pernah Bertolong kita ini standar kalau berusaha wonten musim pun. Namun wal solihina min ibadikum wa imanikum solihin patut nyodro aku cukup iso bayar mahari. Aku cukup iso sekedar apa koi satu dinone liyane dikus bareng wong Mereka keyakinan Fadole Gusti Allah itu langsung gede, Gusti Allah itu langsung suke. Iya kulo fuqara ayu ni ibu qawmi ini ayat ingkang bagian iya kulo ukara ingkang kulo emut-emut ingkang kulo dadosaken ayun mana kulo wedal Jadi ini kan oleh pikar, pikir, pikar, pikir, pikar. Akhirnya ini mau. Ya terus ayo berdoa iya kunung fukoroha yuni munggo min fadli. Umpamane teman dan iku kok kondisi ini foto fakir fakir kafe. Yang ini munggo min fadli mesti bakal tidak jadi suci dengan kristi. Allah min fadli boten langkung kejawi saking fadl utawi kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Ini boten satu kan teori nomor nikah itu perkara kami ya, kan gitu. aneh pun Al-Qur'an surat An-Nisa. An-Nisa surat An-Nisa itu surat paling aneh. Kami aneh ini pun kami jenengan yang ibu-ibu putri ini tapi aneh ini pun kalian komplit dari asik di nikah. Kok sakit aneh? deh Menarik yang teori mesti pun. Surat An-Nisa punika lebet surat Madaniyah. Surat yang didumurun kewasan yang Madinah. ini pun surat wonten ing Madinah dipun tawi kelawan ya ayyuhal ladina amanu. Menarik wonten ing Mekah kalau teori ini pun mesti pun diperlimiti. Ya ayuhan nasu. Nah ini aneh. Medal samping teori kalau Surat An-Nisa, umurun wonten ing Madinah, boten derek teori ya ayuhan boten derek e teori ya ayuhan ladina amanu, nah, ini ginaaken Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa barsa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Itu ini ya ayyuhan nasu. Perintu. Ini dipun jeruangi panjang surat perintu. Atau pun surat aneh. Wong wedok atau pun dipanjang aneh. Kalau ini kalau masuk ini mungkin aku gumun. apa ini aku biasanya diri anjing dan belum dewi barang aku bunyi tangi mulai. Ya udah hampir juga orang orang itu mau sanding aku gumun. Banyak ya udah aneh-aneh ini. Termasuk aneh kalau walau. Tak dulu ini tak rezeki penghasilan sok kadang kan ya awake ini tuh orang ketipuan, bisa utang barang. Barang kita kok malah gitu. Itu yang bapak-bapak itu insya Allah ada. Bisa tak dunia mitra aku oleh duit aku di diri. Pas-pasan, itu malah akan nambah mulai hari akhirnya kita. Barang aku nikah kok malah duit ya oke bulannya. Kecukupan. Insya Allah Sampai kalau yang panjang Ibu jatuh ke detalian ayat terlalu berarti benar. Aneh wong wedo, iku panjang luar jadi Terus dari pun Nabi, Tata wajun nisa apa inna bunna yakdina kumbil mal. Nikah ono siro kafe, wong wedo wedo eh dikentu dinikah di Fa'inna guna rono sakon menengong wedo iku. Yakinakum nekani marang siro omanang lanang ilma liklan dowo konco. Kita e orang dowo opo-opo umpani. Sebuli pinjina resure bareng wong loko. Oh, bisa ngalir rezeki lancar. sakit ugi leres berikut kanjeng Nabi iki mergo tulungane lan barokah pengantin putri Mila punika bapak-bapak masuk pulau piyambak kok rezeki kok lancar boten sampun sombong Wong sing golek aku bojoku ki ngawon ora ngopo-ngopo mati anak kok Bumi turu, bumi anaknya, anaknya turu, dan ngebini, Terus pekerjaannya orang itu berpulang ke posisi perjuangan itu terus Dan dia pantas mau aku lelek. Di balik kesuksesan melantik kota Lautan sebagai dengan Nabi. Pak Inna Uina Yati Nakum Bilmar. Cakap menekui ono berkaitungannya. Wong wedo, tidak usah tenang hari pun setuju. Tenggelam, tinggal kaku, milah putih kor, ing akhir Sakangguni pun mangatos kados mekaten wa asyiru guna bil ma'ruf. Aku ya oleh mentang-mentang. Wong lanang ya oleh kemaki. Mergo ngopo? Ya mergo itu mau. Wong itu yang duwe jasa ibad asok kadang orang tak weruhi. Sing aku nggih kerja temenanan aku ning kampung. Akhiripun saling menghormati, saling muasyarah bil ma'ruf. Bergaul, berhubungan, berumah tangga bil ma'ruf lawan coro ingkang sae. Coro ingkang sae sami kalian pakaian kalau coro ingkang sae sami kalian pakaian. Bila pun itu pun hubungan suami sifat ibadat iklan di sini Gusti Allah. Menawi diangen angen opo dok istimewa iklan di pengantos-pengantos Gusti Allah madati penganten lanang lan wadon niku padha karo klambi. Nah kepengin ape kepengin sae disami kali di dunia Klambi punika fungsinipun ing antawisipun kita menutup aurat. Tapi kali pun di maes-maesi awak kaping tiga pun menjaga diri saking cuaca utawi dan sehat awak pun. Tiga kemungkinan fungsi pakaian punika lanjut kita terapakan dalam keluarga, dalam teman dan mas duit dan mbak duit. pakaian kagem menutup aurat. itu ini ya ampun pisan-pisan Allah tulikot dipun buka. Maksud dipun malik, ampun ngantos takat dipun keluar, dipun buka. Datang yang umum. Wonten masalah keluarga, dipun rampungi keluarga. Wonten takat dipun ingkang kangkung, diampun ya diumbar. Umpami, badri, langsung cerita-cerita tonggolin. Wila, cukup Mas, mulai ini aku butuh ya Allah. Oleh orang seru banget. Jangan ngisi. Menarik ingin nikah. Kalian ingin campur. Nah, oh, ya nikah kan Gusti Allah. Mau sing campur namun Gusti Allah. Jadi masuk bisa ampun gampang buka lanjut ikut nyambat nyambat pasangan ikut ampun ikut buka aib aib ikut. Ingat kan tapi kali kan permais-mais si sampai dipun lupa merah di kelambi itu wajar sifatipun menungso mamerke kelambine. Kula kandungan kaos oblong kandungan kelambi ini ngeten pokok kula boten ngajeng kaos oblong wonten panenan iki. Ing mergo kemais salah Termasuk sanding sampun suami istri masih dan tertulis, ini tetap bangga, ini lho bujuku, tak pamer Wong sodakon niku kudu digelingke, nanging nak bojo niku kudu di teknologi. Perlu saya masa itu jadi bojo nih. Sodakon digelingke, nanging nak saya ini kan, teknologi. Di bojo aku bangga di bojo ini. Bareng ngarep, ngapa resepsinan? Wah, Bagi mikir-mikir aku kok resepsian kok ngecek Mas Dwi oke tapi perang-perang tak cek mantenan terus Mas Dwi namanya nang mang ya Aku tak ngejak apa, aku mau semua. Karena kalau anggur ya, tinggal di dalam. Kalau ada proteksi, ada ikut. Kerja bangga. pun ikut kerja ikut bangga. Yang sana. Ingat mengungkapin itu, demi menikah kasih menutupi awak supados terjadi saking penyakit anik cuaca boten sae. Jadi kami jokro ibu, nipun, pinakum jokro penyakit pun sedoyo penyakit yang buka kita datang merokok datang pun pangeran ojo saling ini pun mas di yuntana nunten Iki sampun pun sholat isya pun pun monggo sarang Maten dan langsung sulit Mas pasti datang bagi Eh, kita ekonomis ame poso meneh ketoke wingi aja sampean ngentot sing belum tak poso pun di disaur sik yo ya tak kancani wis nah iki padha-padha syukur saking penyakit wonten akhirat sama iki menika seperti dengan kula aturaken mugi manfaatan lan dan pulau-pulau ugi kula panjenengan sedaya kagem manten sekali mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah dipun berkahi dening pangeran wonten ing ibu dipun berkahi si dipun berkahi dan ibu lan dipun berkahi sedoyo napa ingkang dipun dengan dening dan kekali kalau mau, mungkin mungkin ketika masyarakat Satu kita butuh hikmah ikut dan kita amalan yang satu kita ikut. bukan wonten kunci kagem keharmonisan rumah tangga kejawi namung setunggal ibu niko kucingipun sabar yang syukur sing setunggal sedang sabar ingkang setunggal sedang syukur pokoknya menawi setunggal sabar si setunggal boten syukur kubrah semangat pun di setunggal namun syukur, setunggal boten sabar, kita sami Mungkin-mungkin mawon Mas Juli dan Badi pikantuk kesabaran dan syukuran saking Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ya qatul niyatin shalihah al-fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نعيم واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لهما في